صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في الآزال بصاحب جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلوقه بأشرف الخصوصية خاتم النبيين المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة السلطان المملكة الأحادية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله hadirin wal hadirat kita duduk bersama-sama di tempat yang sangat mulia di mana dimakamkan kita untuk menyaksikan kebesaran apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kita untuk menyaksikan orang yang telah diangkat oleh Allah, oleh orang yang dekat di sisinya kita untuk menyaksikan orang yang diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita datang bersama-sama bukan untuk sekadar mengambil barokah atau mendapatkan karomah kalau barokah karomah situ sudah jelas tapi mampukah kita mengambil ibrah apa yang dicontohkan oleh beliau sehingga menjadi bekal amal kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi pertanyaan setiap zairin yang harus mampu kita untuk menjawabnya. Sebab apa beliau mulia di sisi Allah? Itulah yang perlu dijawab. Siapa yang bisa menjawab? Kita yang datang bukan sekadar mengambil barokah dan karamah. Beliau itulah yang mampu dan membuktikan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam safinatun nuh perahu-perahu Nabi Allah Nuh yang akan sebab menjadi menyelamatkan kita yang mengambil dari abah-abahnya yang jelas hamba-hamba Allah dari mulai beliau yang mampu bisa melihat abahnya, abahnya melihat abahnya, abahnya melihat abahnya sampai melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beruntunglah orang yang hidup pada waktu itu, tapi kami pun termasuk beruntung walaupun bagaimana masih bisa mengambil ibroh, masih bisa mengambil contoh menghadap pusara yang mulia ialah Sayyidil Imam Al Imam Ahmad rahmatillah guru daripada sekadar para ulama, guru daripada seorang aulia, semua para aulia, guru daripada salatin, guru dan bapak daripada ummah pada waktu di zamannya. Siapakah beliau? Saya kira kalau nasabnya sudah sangat ma'ruf dan kita sudah kenal. Beliau Al-Imam Ahmad rahmatillah mempunyai tiga bersaudara kakak beradik yang luar biasa. Maaf para habaib, dan para ulama dan hadirin. Kalau saya menceritakan itu saya malu melihat keberadaan seperti zaman sekarang ini. Kita mendambakan semua anak-anak kita yang tidak menjadi manusia yang memalukan kedua orang tuanya di hadapan Allah. Kita mengharapkan anak murid kita tidak memalukan gurunya di hadapan Allah. Kita melihat sekarang Al-Imam Ahmad Rahmatillah masih di dalam pusara 560 sekian tahun. Masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Kalau di pusara ini, di daerah Ampel ini, tidak ada makom beliau, rame atau tidak pertokoan di sekitar sini. Rame atau tidak? Tidak. Ada beliau orang mati. Tapi bukan orang mati sembarangan. Orang yang mati dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih mampu memberi makan sebab kepada kita semuanya al-hadirin dan lingkungannya karena siapa? Karena sebab beliau radhiyallahu taala. Dan beliau masih bisa menyatukan ummah masih bisa mempersatukan kita semua ketika kita berziarah di sini walafu minkum tidak pernah berbicara ente partainya apa ente milih siapa lah kita satu wahidah ala tahqiq bersama bersatu mestinya kita malu kepada beliau orang yang sudah meninggal 500 tahun sekian masih bisa mempersatukan orang-orang yang hidup orang yang hidup mengapa tidak mampu mempersatukan orang-orang sesama kita yang ada apa pecah belah pecah belah kita berpikir terkadang Islam mau maju sampai kapan kita mau maju sampai kapan kilafiah terus bangsa lain telah membuat dari mulai alat tempur sepersenjataan yang maju luar biasa dari alat transportasi darat, laut, udara dari domestik sampai reguler siapa yang buat mereka dari dunia dari dunia medis kedokteran sampai alat-alatnya sampai tablet sampai kapsul yang bikin siapa ekonomi, dari dunia pertanian sampai dunia bisnis yang lain. Mereka yang bikin. Kita bikin apa? Kita pernah berbuat mengisi apa setelah merdeka ini? Dan kita telah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam untuk mengikuti jejak al-abauna yang datang ke Indonesia pada waktu itu. Beliau bukan seorang yang pegang punya tasbih saja Maaf. Beliau datang juga seorang yang mempunyai manajemen yang sangat rapi benar. Ada yang bagian ilmu pengetahuan, ada yang dari dunia pertanian, ada yang dalam dunia bisnis. Bukan masuk kampung keluar kampung dengan membawa subhah lalu tablik, tidak. Tapi mengenal pada waktu itu yang berbeda faham, yang berbeda agama, tapi masih bisa menyambung. Kenal dengan jalur ekonomi Inilah para beliau. Yang ahli pertanian, dia memperkenalkan dakwahnya melalui dunia pertanian dan lain sebagainya dan lain sebagainya sehingga beliau hidup di lingkungan pada waktu itu menjadi motor power yang luar biasa dan diperhitungkan oleh zaman Majapahit maupun di zaman pejajaran. Ini contoh beliau Al Imam Ahmad rahmatillah tiga-tiganya Al Imam Ali Murtadha, Sunan Bedilan, Maulana Ishaq. Putra siapa? Ibrahim Asmorokondi. Sedangkan kakak adik Ibrahim Asmorokondi 12, tidak satu pun yang tidak menjadi ulama, tidak satu pun yang tidak menjadi aulia. Putra siapa? Al Imam Jamaluddin Hussein. Imam Jamaluddin Hussein putranya Imam Ahmad Syah Jalal. Imam Ahmad Syah Jalal di mana dimakamkan? Di Anam, Beliau ketika datang di Kamboja atau di Campa, dua kerajaan antar Campa dengan yang namanya Anam selalu bersitegang terus. Padahal satu agama. Siapa yang bisa mengakurkan Al-Imam Ahmad Shah Jalal sendirian? Sehingga dua kerajaan menyerahkan kepada Al-Imam Ahmad Shah Jalal, saya menyerah, silahkan, silahkan Habib, mau dipimpin apa? Maka dari situlah dipimpin oleh beliau dan perkawinan dengan putri-putri Kamboja, eh, putri-putri Campa melahirkan Al-Imam Jamaluddin Hussein. Ke atasnya Al-Imam Abdullah Uthman Khan dan sampai bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau saya sering ulang-ulang juga duriah Al-Imam Abi Bakr Siddiq. Karena apa? Al-Imam Ja'far Sadiq, ibunya Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq. Wali sembilan, tidak terlepas duriah Al-Imam Abi Bakr Siddiq. Maka barang siapa mencacat atau mencaci Abi Bakr Siddiq, sadar atau tidak, dia telah mencaci dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang kita lihat apa kesaksian bersama. Jangan heran kalau dari dahulu dikatakan opo oh, sehono oh, putra waya kanjeng Nabi. Oh ketinggalan itu kalau tidak percaya adanya ahlil bait. Sudah zaman jahiliyah itu sudah ada. Karena Nabi SAW abtar, abtar tidak heran itu zaman jahiliyah. Tapi yang jawab langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tayna kal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal Ah, apakah kita bisa meniru apa yang dibawa oleh beliau sekarang? Kita sekarang akan menghadapi Ramadan. Satu, Ramadan untuk membersihkan fisik, membersihkan batiniah. sebelas bulan sudah perut kita tidak pernah bersih. Kalau bejana itu tidak pernah dicuci. Terus berganti, berganti berapa kerak yang ada di dalam perut, perut kita ini tidak satupun obat apapun bisa membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam pencernakan. Sedangkan ilmu pengetahuan, ilmu pencernakan adalah sumber bagaimana mengelola, menghasilkan dari darah yang baik. Dari mulai darah putih sampai darah merah bersumberkan di dalam pencernakan yang kerjasama dengan istimewa sekali pangrias, ginjal, sehingga di over kepada liver, liver ditarik kepada jantung, jantung sampai kepada akal manusia yang akal yang kotor akan dibersihi dengan darah yang bersih karena mimbarokah hasil puasa Ramadan yang pemikirannya tidak karuan akan dibersihkan karena bersihnya darah dari barakatul Ramadan hatinya pun kita akan bersih karena apa? Kita mengambil sir asrar daripada Ramadan sehingga bisa membersihkan sampai kita hingga bisa mencapai bagaimana menempatkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidak cukup tatmainul qulub saja, kita akan membawa kolbun salim ketika yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Maka dari itu secara singkat oleh-olehnya apa setelah kita pulang dari sini? Oleh-olehnya apa? Kalau ditanya maaf saja. Oleh-olehnya cuma malu. Kita tidak tanya barokah wal karomah. Bukan kita tidak suka dengan karomah wala nuhnah nungkir bil karomah. La abadan. Waliyadu billah. Tapi mengambil satu ibroh saja. Oleh-olehnya malu. Oleh-olehnya apa, Pak? Malu. Kenapa yang pertama Imam Ahmad rahmatillah sudah meninggal 100-500 tahun yang lalu masih didatangi orang, dikunjungi orang dan mendapat kucuran rahmat dari Allah Ta'ala. Yang kedua beliau masih bisa mempersatukan umat. Yang ketiga masih sebab memberikan bisa memberikan makan kepada fukorok wal masakin. Yang ketiga, yang keempat, beliau masih bisa membuat ekonomi kerakyatan untuk kepentingan al-muslimin khususnya. Mestinya kita bawa untuk pecerna sehingga kita bisa meniru menelurkan imam-imam Ahmad rahmatillah rahmatillah di setiap kampung kita di setiap kota kita yang kita selalu kepada sulalah min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebab mengenal beliau, kita akan mengenal kepada ahli bait. Dari mengenal ahli bait, kita akan mengenal mahabbah bin Nabi Mustafa, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sabda Nabi yang terakhir setelah sahabat bertanya, sejauh mana kita dikatakan kategorikan mukmin ya Rasulullah, ida ahbabtallah, selagi mencintai Allah. Selanjutnya Rasulullah selagi mencintai utusannya. Yang terakhir ini Rasulullah bersabda, "Wal yatawafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati." Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya semakin kuat. Tapi oknum-oknum manusia yang mau menghancurkan agama, khususnya Islam, umat beragama pada umumnya, bagaimana menghancurkan bangsa ini, menghancurkan republik ini, menafsirkannya dibelokkan. Apa artinya? Kalau begitu, kalau menghancurkan dunia Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya, jauhkan umat ini kecintaannya kepada nabinya. Sebab kalau cintanya kepada rasulnya luar biasa, imannya semakin kuat, tidak mudah digoyahkan. Hancurkan dulu kepercayaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli baitnya. Bagaimana ahlil bait Habib sama Habib biar jeblokan biar tarung yang sini pukul sana yang sana pukul sini tujuannya apa menghancurkan zuriat Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajah wa ali baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat itu nanti kalau sudah berhasil kelompok habaib yang menang dibenturkan dengan nahdlatul ulama supaya apa baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam intabih ya ayuhal baiti Rasulillah maaf di sini Masyarakat muslimin rahimakumullah tafsir ini begitu juga kalau menghancurkan bangsa ini kalau mau menghancurkan bangsa ini gimana caranya goyang terus tidak percaya dengan pemerintahnya tidak percaya dengan aparatur negara tidak percaya dengan TNI-nya tidak percaya dengan Polri-nya supaya jauh sebaik sering jauh dan sudah itulah mudah paling dihancurkan bangsa ini Maka dari itu, apabila kita sudah mengetahui, mari kita bersama rapatkan jajaran umat Islam, rapatkan bangsa ini. Jangan memberi kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan ahli sunnah wal jamaah, yang akan menghancurkan Islam, yang akan menghancurkan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بقبول البال صلاح بالحال حضرة سيدنا يا رب